Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah Waliyu salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita insyaallah taala memasuki masalah yang ketiga yang sangat diperhatikan oleh al-manhajus salafi yang mana manhaj as-salafi dalam empat perkara tersebut menyelisihi ahlul jahiliyah. Dalam empat permasalahan yang kita akan memasuki masalah yang ketiga Nah, empat permasalahan tersebut adalah permasalahan yang manhajus salafi menyelisihi ahlul jahiliyah. Qala asy-syaikh Abdullah ibn Salfiq al zafiri hafizahullah taala al-thalithatu al-amru bisam'i wa ta'ati liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian perintah untuk mendengar serta taat kepada orang yang berkuasa berkuasa dan menjadi pimpinan pemerintah atau menjadi pemerintah bagi kita semuanya walaupun sang pemimpin tersebut adalah seorang budak dari Habasyah li'anna fihi hifdzad din wa dunya wa hifdzal a'radi wal anfusi wad dima karena pada sikap tersebut sikap mendengar serta sikap taat kepada pemimpin atau pemerintah terkandung padanya penjagaan terhadap agama dan penjagaan terhadap seluruh urusan dunia serta penjagaan terhadap al-a'rab, penjagaan terhadap kehormatan-kehormatan wal anfus serta jiwa-jiwa dan darah kaum muslimin. Fawaliyul amri fawaliul al-amri al-muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin liiqamatil hudud karena pemerintah muslim Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang terhadap kaum muslimin untuk menjaga kehormatan mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga darah mereka, menjaga harta mereka serta penjagaan-penjagaan yang lainnya didapati dengan keberadaan sang pemimpin kaum muslimin. Allah jadikan pemimpin kaum muslimin waliul amr sebagai rahmatan rahmah kasih sayang terhadap kaum muslimin dalam rangka untuk iqamatil hudud, dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum had, menegakkan hukum-hukum pidana, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar serta untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa nusrati wa nusratil mazlum min adh-dhalim serta bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada kaum muslimin untuk menolong orang-orang yang terzalimi dari pihak-pihak yang melancarkan dan melakukan kezaliman. Wahifzil am, aman serta menjaga stabilitas keamanan. Wahada min rahmatillahi azza wa jalla bi'ibadihi wa tamami hikmatihi wa adlihi. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta kesempurnaan dari hikmahnya dan keadilan Allah tabaraka wa taala. Wassahabatu lamma tuwfiya ar-rasul alaihi salatu wassalam lam yadfanuhu hatta bayau ima, bayau imamahum. Para sahabat ketika mereka ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat maka mereka tidak segera menguburkan atau memakamkan beliau sampai mereka membaiat. Membaiat imam mereka, sang pengganti Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pemimpin. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Kenapa mereka harus membaiat pemimpin terlebih dahulu, pengganti Rasul alaihi salatu terlebih dahulu, baru kemudian beranjak kepada urusan Ah, pengurusan jenazah beliau. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wal fitnah. Karena mereka semuanya, para sahabat takut akan terjadinya ikhtilaf, perselisihan, serta terjadinya fitnah, permusuhan, dan yang lain sebagainya. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu an ya'ishu wala laylatan wahidatan biduni imam. Karena mereka sadar, mereka mengetahui bahwa tidak akan benar dan tidak akan menjadi hidup atau tidak akan baik kehidupan mereka walau semalam sekalipun, walaupun hanya satu malam. Walau hanya satu malam tanpa adanya pemimpin, tanpa ada imam yang memimpin mereka urusan nah, mereka semuanya. Artinya mereka tidak akan membiarkan satu malam pun kehidupan mereka tanpa ada seorang pemimpin. Artinya mereka akan mengangkat pemimpin sebagai pengganti dari pemimpin yang sebelumnya. Taib. Lianna hadza min daruriyatid din. Karena ini merupakan perkara-perkara yang sangat darurat dalam agama, perkara yang sangat penting di dalam agama yang mau tidak mau memang harus dipenuhi wala yumkinu an yakuna hadha illa bisam'i wa ta'ati liwalil amr. Dan ini pun tidak akan bisa terwujud ya. Tidak akan bisa terwujud terwujud yang namanya keamanan, terwujud yang namanya naam terjaganya kehormatan, jiwa, darah, harta terjaga dari fitnah, terjaga dari perselisihan, ini semuanya tidak akan bisa terwujud kecuali dengan sikap as-sam'u Kecuali jika dengan e, diwujudkan dengan sikap as mendengar serta taat liwalil amr terhadap waliu al-amr, pemerintah kaum muslimin. Walihada walihada yaqulu jalla wa ala oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah serta taatilah Rasulnya dan pemerintah dari kalangan kalian atau pemerintah kalian taatilah. Nah, lafadz ati'u tidak diulangi pada ulil amri minkum sebagai bentuk hikmah atau sebagai bentuk penjelasan bahwasannya walul amr itu ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Tidak ditaati dalam segala hal. Karena yang ditaati dalam segala perkara ialah hanya Allah dan Rasulnya. Adapun ulul amri ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara yang maksiat maka tidak boleh kita mentaatinya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidhi وغيرهما قال الشيخ عبد الله بن سلفيق الظفير حفظه الله تعالى diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmizi suatu hadis anil anil Irbad ibn Sariyah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika menyampaikan mau'idhah kepada kita semuanya. Mau'idhah yang betul-betul membuat hati kami bergetar. Wa dharafat minhal uyun. Dan membuat air mata kami berlinang. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'ausina wahai Rasulullah seakan-akan maw'idhah yang kau sampaikan ini seperti maw'idhahnya orang yang hendak berpisah fa'ausina maka oleh karenanya ya wahai Rasulullah berikan wasiat kepada kami qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala fisirri wal'alan. Ya, artinya dalam segala hal. Bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala segala perkara, dalam segala hal, dalam segala kondisi. Kemudian wassam'i wa ta'ah. Kemudian terus pada sikap as-sam' mendengar wa ta'ah dan sikap taat kepada pemerintah yang memimpin dan mengurusi berbagai urusan kalian. Wa in abdan habasyian walaupun pemimpin tersebut yang berkuasa tadi adalah seorang budak yang berkuasa tadi nah, dari kasta yang rendah yaitu dari kasta budak bahkan budak hitam dari Habasyah fa innahu man ya'ish minkum ba'di sayar ikhtilafan katsira maka barang siapa di antara kalian yang masih terus hidup sepeninggalku nanti, maka kalian pasti akan menyaksikan ikhtilafan kathira, perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, serta sunnahnya al khulafa'ir ar-rasyidin, khulafa'il mahdiyin ar-rasyidin, khulafa para pengganti Rasul alaihi salatu wassalam yang di atas petunjuk yang berada di atas ilmu ikuti sunnahnya mereka tamassaku biha dan gigitlah atau peganglah kuat-kuat ajaran tersebut yakni sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah para Ur rasyidun dan para sahabah tamassaku biha pegang kuat-kuat addu 'alaiha bin nawajid serta gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah dan waspadalah kalian hati-hati kalian dari perkara-perkara baru perkara-perkara baru yang diklaim atas nama agama yang direkayasa lalu diklaim bagian dari agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena perkara-perkara baru tersebut merupakan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dalalah dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat atau menyimpang. Nah, artinya dalam hadis ini yang dititik beratkan ialah wasam'i wa ta'ah. Ini menjadi wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabat dan wasiat tersebut pun juga berlaku untuk seluruh umatnya. Di dalam menjaga diri mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga keselamatan harta mereka, menjaga keselamatan jiwa mereka, menjaga keselamatan darah mereka, menjaga agama mereka, menjaga diri mereka dari nam centang pernangnya hati, perselisihan, percekcokan. Ya. Mencegah dari berbagai kezoliman, Artinya pemerintah pun akan bangkit memburu orang-orang yang ber, uh, mem, uh, berlaku zalim. Mengembalikan hak-haknya orang-orang yang terzolimi. Ya. Sekian banyak manfaat dengan apa? Dengan adanya seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasalam setelah menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan wasiat untuk mendengar serta taat kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin, walaupun sang pemimpin tersebut dari kasta yang rendah. Wahadihil masailu thalathu yajma'uha qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma rawahu muslimun عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة ويرضى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصوا أو تناصحوا من ولاه الله أمركم Kata Syekh Abdullah bin Salfiq, hafizahullah ta'ala wa hadhil masail, maka tiga permasalahan ini, tiga permasalahan tadi yang, yang disebutkan oleh Syekh yang sangat diseriusi dan diperhatikan oleh manhajus salafi yang dengannya manhajus salaf menyelisihi ahlul jahiliyah. Yang pertama ialah mengikhlaskan agama ini, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah, menjauhi dari kesyirikan. Ini yang pertama. Tsaniyah, pemerintah uh, perintah untuk bersatu di atas ad-din serta larangan untuk berpecah belah. Yang ketiga, perintah untuk mendengar serta taat di atas enam atau di bawah naungan pemerintah kaum muslimin, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, tiga permasalahan ini yang tadi kata Syekh Abdullah eh, hafizahullah taala sebagai masalah yang cukup dan sangat penting, sangat mendasar dan sangat diseriusi dan diperhatikan oleh manhajus salafi yang mana manhajus salaf pada tiga atau empat permasalahan ini menyelisihi ahlul jahiliyah maka ya, tiga pertama ini telah terangkum dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh alim Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha tiga hal untuk kalian atau meridai untuk kalian tiga perkara dan murka kepada kalian dalam tiga perkara. Nah, atau murka Nah, untuk kalian tiga perkara. Barakallahu fikum. Perkara yang diridai ialah ya lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian yang akan melahirkan yang namanya kerukunan, persatuan kepada atau persatuan kaum muslimin, kaum mukminin, ahlus sunnah salafiyin barakallahu fiikum dan larangan untuk berpecah belah wa antana sahu wa antuna sihu man wallahu Allahu amrakum. Serta yang ketiga ialah Allah Jalla wa Ala meridhoi kalian untuk melakukan tindakan tanasuh. Melakukan tindakan menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang wallahu Allahu amrakum, kepada orang-orang yang telah Allah pilih untuk mengurusi kalian dan yang memerintah kalian. Nah, ini tiga uh, perkara penting tadi telah terangkum dalam satu hadis ini. Tinggal berikutnya al-mas'alah ar-rabi'ah. Yang tidak kalah pentingnya, permasalahan keempat ini, ini merupakan usuluddin. Merupakan aslun min usuluddin Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala. Kata beliau, wal wal, wal mas'alatur rabi'ah wallati hiya min usuliddin. Masalah yang keempat yang merupakan bagian dari prinsip Islam. Bagian dari prinsip agama Islam. Yang mau nggak mau harus apa? Harus dipenuhi dan harus dijalani oleh para pemula agama Islam. yaitu anna dinallahi min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin mabniyun ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwal ilmu alladhi amara Allahu bihi qabla al-qawli wal amali qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Permasalahan keempat yang merupakan bagian dari prinsip dasar agama Islam adalah bahwa din Allah, agama Allah Jalla wa'ala, entah dari bidang akidahnya, atau dari bidang ibadahnya, atau dari bidang muamalahnya, semua itu kata Syekh mabniyun ala kitabillah didirikan di atas agama di atas Al-Qur'an, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ilmu alladhi amara Allah bihi qabla al-qawli wal amal. Yang mana Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasul alaihi salatu wasallam itu merupakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk mempelajarinya sebelum al-qaul wal amal, sebelum berucap maupun berbuat atau beramal. Artinya berilmu terlebih dahulu sebelum berucap ataupun beramal. Dalilnya ialah qala ta'ala di surat Muhammad ayat yang ke ayat yang ke-19 Allah Azza wa Jalla menyatakan fa'lam ketahuilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu. Fa'lam artinya bekali dirikan dengan ilmu annahu la ilaha illallah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala wastaufir lidambik. Baru kemudian mintalah ampun kalian kepada Allah Jalla wa ala atas segala dosa-dosa kalian. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu taala berdasarkan apa? Berdasarkan penjelasan ini, permasalahan yang keempat ini, Syekh kemudian memberikan pemaparan yang lebih lagi, falman hajus salafi qaimun alal ilmi syar'i المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وليس مبنيا على آراء الرجال ولا على الفكر ولا على مبادئ الفلسفة وعلم المنطق اليوناني وعلم الكلام ولا على تقليد الآباء كما يسلكه أهل الأهواء وأهل الأديان المخالفة أو كما كان عليه أهل الجاهلية. maka oleh karenanya kata Syekh hafizahullah taala manhajus salafi itu itu betul-betul tegak didirikan di atas ilmu syar'i, ilmu agama ilmu syar'i yang ditopang, yang dilandasi oleh Al-Qur'an serta sunnah Rasul alaihi salatu wasallam serta ijma'. Ijma' para ulama ul ummah. <clears throat> Ini landasan ilmu syar'i. Maka mana salafi didirikan, ditegakkan, dikokohkan di atas ilmu yang mana ilmu tersebut dilandasi apa? Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma' para ulama. Barakallahu fikum. Walaysa mabniyan ala ara'ir rijal dan tidak atau agama ini tidak dibangun di atas rasio-rasionya para tokoh. Tidak, didirikan di atas dalil Al-Qur'an maupun sunnah dan juga ijma'. Tidak didirikan di atas apa? cara pandang-cara pandang orang lain. Tidak didirikan di atas pola pikiran buah-buah pikiran orang lain, enggak. Wala alal fikir dan tidak didirikan di atas ideologi tertentu, wala ala mabadi'il falsafah dan tidak didirikan di atas pondasi-pondasi filsafat dan ilmu mantik Yun al Yunani dan juga tidak didirikan pula di atas ilmu ilmu mantik ilmu pinter ngomong ilmu kalam wala ala taqlidil aba dan juga tidak didirikan di atas prinsip atau tidak didirikan di atas nah, sikap membebek kepada tradisi nenek moyang. Bukan. Semua didirikan di atas dalil yang ilmiah. Tidak didirikan di atas apa? Tidak didirikan di atas rasionya para tokoh. Tidak didirikan di atas pemikiran mereka. Tidak didirikan di atas nah, ideologi filsafat al-Yunani tidak didirikan di atas apa tradisi nenek moyang sebagaimana hal ini pun ditempuh ya, ditempuh oleh ahlul ahwa, ditempuh oleh para pemil, eh, pemeluk agama-agama yang menyelisihi tauhid was sunnah. Kama kana alaihi ahlul jahiliyah, sebagaimana dahulu masyarakat jahiliyah. Ini yang ditempuh. Agamanya itu didirikan di atas tradisi nenek moyang Ya, agamanya didirikan di atas agama enam, didirikan di atas filsafat Yunani, didirikan di atas ilmu kalam, ilmu mantik. Ya, didirikan di atas pemikiran para tokoh yang setiap saat bisa salah, bisa keliru. Tetapi kalau didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin keliru. Walihada amarallahu subhanahu wa ta'ala birruju'i ilal ulama'i rabbaniyin wabayyana manzilatahum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal ini, agar kaum muslimin terhindar dari sifat-sifat ahlul jahiliyah, mendirikan agamanya di atas tradisi nenek moyang, terhindarkan dari kebiasaan ahlul batil dan ahlul bid'ah, mengikuti filsafat Yunani, mengikuti ilmu mantik, ilmu kalam, ya, mengikuti taklid kepada ideologi para rijal, para tokoh, mengkultuskan pemikiran-pemikiran mereka untuk mewujudkan dan menjauhkan mereka dari ini semuanya Allah Subhanahu wa taala amarallahu Allah perintahkan untuk rujuk ilal ulama ar-rabbaniyin memerintahkan umat ini untuk rujuk kepada para ulama Ar-Rabbaniyin, para pembimbing dan pembina umat. Dan tidak cukup itu Allah Subhanahu wa taala bayyana manzilatahum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan mereka. Qala ta'ala kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-9 Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirat wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang qanit, yang selalu taat ana al-lail. Ya. Kunut, selalu berdoa di pertengahan malam sajidan selalu sujud, qaiman selalu menegakkan salat, yahdharul akhirah. Takut akan apa? kengerian di hari akhirat, wa yarju rahmat rabbih serta mengharapkan rahmat Rabbnya. Kul katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Samakah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang jahil? Innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran dan bisa uh, mengingat hal itu semuanya dan bisa mengambil faedah hanya ulul albab, orang-orang yang, ber, uh, yang memiliki cara pandang yang cerdas. Nah, tentu tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Barakallahu fikum. Ini Allah jelaskan apa? kedudukan mereka, kedudukan orang yang ber, berilmu. Artinya tetap mereka akan tinggi, nggak akan bisa disamakan dengan orang-orang jahil. Wakala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ta Allah subhanahu wa ta'ala yang khasyah, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya innama hanyalah para ulama. Allah batasi. Yang punya khosyah itu adalah para ulama. Karena dengan ilmu mereka, mereka terus mempelajari dan mengenal Robnya. Sehingga mereka semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan Robnya kepada mereka itu semakin apa? Semakin kuat. Sehingga rasa khosyahnya pun semakin nambah. Rasa khosyah pun semakin tinggi semakin belajar, semakin terus berilmu, semakin terus menambah keilmuan mereka, semakin dekat kepada Allah dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lainnya di surat An-Nisa ayat yang betul-betul khusus memberikan bimbingan secara khusus untuk kaum muslimin kembali merujuk kepada para ulama hatta dalam kondisi biasa maupun dalam kondisi tertimpa atau mengalami peristiwa nazilah, peristiwa yang sifatnya kontemporer. Di surat An-Nisa ayat ke-83, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama afwan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Mereka itu kaum munafikin apabila datang kepada mereka sebuah berita tentang stabilitas, tentang keamanan, ataupun berita yang mencekam, mengkhawatirkan, mengancam keselamatan kaum muslimin, adha'ubih, buru-buru mereka sebarkan. Walau radduhu ilar rasul, andaikan mereka mau mengembalikan kepada Rasul alaihi salatu terlebih dahulu, wa ila ulil amri minhum dan juga mengembalikan kepada pemerintah mereka terlebih dahulu. Siapa pemerintah ulul amr yang dimaksud? Ulama iya, pemerintah juga iya. Apa manfaatnya? La alimahul ladzina yastambitunahu minhum maka niscaya orang ahlul istinbat akan bisa mengambil kesimpulan hukum apakah berita itu layak disebar ataukah berita itu tidak layak disebar. Disebar pun hanya kalangan, kalaupun disebar kemana, bagaimana bahasanya, bagaimana cara penyampaiannya. Mereka alul istinbat yang mengetahui. Maka ayat ini menghimbau kepada kaum muslimin, menghimbau kaum muslimin semuanya barakallahu fikum untuk mengembalikan urusan kepada para ulama sebelum kemudian sembarang menyebar sebelum uh, semuanya tersebar luas. Kembalikan terlebih dulu kepada ahlul istinbat yakni para ulama. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu rahmatuhu syaitana illa qalila. Dan kalau duhai kiranya bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan andaikan bukan karena rahmatnya, kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya ittaba'tumus syaitan. Niscaya kalian akan diikuti oleh syaitan. Kalian semua akan diikuti oleh syaitan kecuali beberapa, gelintir dari kalangan kalian. Nah, ayat ini ayat yang secara khusus menghimbau dan membimbing kaum muslimin untuk mengembalikan segala permasalahan kepada para para ulama, kepada ahlul istinbat, terlebih lagi dalam permasalahan kontemporer. Ini dia ayat yang membimbing. Wa qala al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala berkata pada atau dalam Kitabul Ilm dalam sahih beliau babu fadlil ilm bab tentang keutamaan ilmu Wa qaulullahi ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa' Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian Walladhina utul ilma dan Allah angkat pula orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Artinya nilainya lebih tinggi, artinya kedudukannya pun diangkat oleh Allah Jalla wa'ala lebih tinggi daripada kaum mukminin kaum mukminin yang biasa. Tapi orang-orang mukminin kemudian ia berilmu akan Allah tinggikan. Akan Allah angkat derajat mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan mereka. Wa qauluhu azza wa jalla dan juga firmannya azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma dan katakan wahai Muhammad rabbi panjatkan doa ini wahai Muhammad rabbi wahai Rabbku zidni ilma tambahkan ilmu kepadaku ya Allah Nah. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala membawakan penukilan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala karena memang tadi ayat-ayat ini dimuat dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm. Maka dimuatlah penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Qala Ibnu Hajarin rahimahullah inda syarhihi li hadhihi tarjamah. Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata ketika menyampaikan syarah atau memberikan catatan, memberikan penjelasan pada judul ini. Bab Fadlul Ilm. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala nah, meletakkan sebuah judul bab bab fadlul ilmi. Maka judul bab ini naam diberi catatan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qauluhu Isya. Baik. Qauluhu azza wa jalla, Rabbi zidni ilma. Baik, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Wadihud dilalati fi fadlil ilm. Potongan ayat ini betul-betul jelas pendalilannya menunjukkan akan keutamaan ilmu. Wal muradu bil ilm afwan li'anna Allah taala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa min al ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan apapun kecuali meminta tambahan ilmu pada ayat ini. Allah memerintahkan Nabi Muhammad alaihissalatu untuk minta tambahan apa? Bukan tambahan harta, bukan tambahan kekuasaan, bukan tambahan tahta, enggak bukan, tetapi tambahan ilmu. Wal muradu bil ilm yang dan yang dimaksud dengan ilmu pada ayat ini al ilmu syar'i alladhi yufidu ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang memberikan faidah apapun yakni perkara apapun yang menjadi kewajiban alal mukallaf kewajiban bagi para mukallaf mukallaf itu adalah ya pemeluk agama Islam yang terkena beban syariat nah orang-orang yang terkena beban syariat maka di sini memberikan faidah tentang kewajiban-kewajiban para mukallafin atau mukallafun tentang perkara agama mereka dalam hal ibadah ataupun muamalah. Wal ilmu billah serta ilmu tentang Allah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, wa ma yajibulahu minal qiyami bi amrihi dan menunaikan menjalankan perintah-perintahnya serta mensucikan Allah Jalla wa'ala dari berbagai aib serta kekurangan karena memang Allah Jalla wa'ala maha sempurna. Ya. Wa madaru dzalika dan e, naam sumber itu semuanya berputar atau berkutat kepada ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fiqih. Barakallahu fikum. Fa insyaallah taala nanti Syekh juga akan menyampaikan apa kesimpulan dan maksud dari apa dari penjelasan yang poin keempat ini atau Nah, masalah yang keempat ini, namun karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sekian pelajaran kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sang pembicara pribadi dan juga untuk para pendengar dan untuk ikhwas sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bersama ini barokah menambah iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Kurang lebihnya mohon maaf. Wa naktafi bihada. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.